Al-Mudathir Al-Mudathir diterangkan di sini Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa ma'na qum fa'andir dan makna kalimat qum fa'andir Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tujuan pembicaraan ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liundiro kaumahu ay liyukawifahum untuk memberi peringatan kepada kaumnya yakni menakut menakuti mereka tentang azab Allah akan datangnya azab Allah ini samaru alal isyraki billah kalau mereka terus menerus dalam perbuatan syirik kepada Allah kemudian warabbaka fakabbir dan Tuhanmu hendaknya kau agungkan Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ay abdilhu bitauhidi warabbaka fakabbir maknanya abdinhu agungkanlah Allah bitauhidi dengan mentauhidkan Allah Wala Syekh Zain Al-Madkhali hafizahullah wa amarahu bitabimihi subhanahu Allah perintahkan Rasulnya untuk mengagungkan Allah yang Maha suci di kauli dalam firmannya warabbaka fakabbir ay abdim rabbaka yakni agungkanlah Tuhanmu bitauhidihi dengan mentauhidkan Allah bima tahmilu kalimat tauhid min dengan apa yang dikandungi oleh kalimat tauhid daripada makna yaitu makna tauhid kalimat tauhid mentauhidkan Allah makna kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah mentauhidkan Allah meliputi tauhidul uluhiyah mentauhidkan Allah dalam hal segala bentuk peribadatan dipersembahkan baginya wa tauhidul rububiyah dan mentauhidkan Allah dalam keyakinan rububiyah Allah bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan dan menguasai dan memiliki dan mengatur alam ini wa tauhidul asma'i was sifat dan juga mentauhidkan Allah dalam perkara al asma was sifat nama-nama Allah yang agung dan sifat-sifat Allah yang mulia Hadihi anwa'ut tauhidi wa taqsimuha Wa taqsimuha hada wal haqqu Demikianlah macam-macam tauhid yaitu tiga tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat dan pembagiannya seperti ini adalah benar. Alladhi dalat alaiha nususul kitabi was sunnati yang telah ditunjukkan pengertian ini oleh keterangan-keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. malahat Barang siapa yang menyempurnakan tauhid ini dengan segenap macam dan, pembagiannya wa hatta bilawazimiha dan menunaikan lawazim kemestian-kemestian daripada ketiga macam tauhid tersebut fawal muwahhidu maka dia dengan itu menjadi seorang yang bertauhid wa man intaqasa syai'an minha dan barang siapa yang mengurangi atau kurang sedikit pun daripadanya fa innahu fa indahu naqsun fit maka dia mempunyai kekurangan dalam perkara tauhid yajibu milahu wa ayyutammimahu yang harus dia menyempurnakan kekurangan yang ada kekurangan tauhid dan wajib dia untuk yutammimahu melengkapinya seperti sudah belajar tauhid tapi takutnya kepada manusia lebih besar daripada takutnya kepada Allah. Takutnya untuk dikucilkan oleh orang lebih besar daripada takutnya untuk berbuat dosa. Sehingga walaupun terpaksa istilah dia terpaksa berbuat zalim tidak apa-apa yang penting tidak dikucilkan oleh teman tidak ditakdir oleh teman walaupun berbuat zalim nah ini contoh konkret dari orang yang terdapat kekurangan pada tauhidnya. Dia yakin teman-temannya itu salah dalam menyikapi satu masalah. Tapi dia merasa terpaksa untuk ikut-ikutan dengan temannya itu dengan alasan takut kalau dikucilkan kalau takut kalau dihajar nah ini contoh keadaan orang yang tauhidnya masih terdapat kekurangan maka dia harus menyempurnakan kekurangan tersebut tapi kalau orang itu tauhidnya telah lengkap, telah menyem, uh, menyempurnakan tauhidnya, dia tidak peduli apapun yang di, eh, dikatakan oleh manusia. Walayakabu mata, lahir, dan tidak takut cercaan si pencercah tidak takut sikap apapun dari manusia selama dia yakin dengan dalil-dalil yang pasti yang namanya dalil dalam Islam itu ya Al-Quran dan Al-Hadis saja sudah dia pastikan dalil-dalilnya dari Al-Quran wa Sunnah maka dia melangkah dengan ilmu yakin kalau ini adalah benar, dia melangkah. Dia tidak peduli apapun kata orang. Selama dalil itu tidak digugurkan oleh keterangan ilmiah yang menggugurkan dalil yang dia yakini itu. Nah, kalau orang itu telah demikian, maka dia akan di bawah jaminan Allah. Sebab dia telah bulat ketauhidannya. Yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa orang yang bulat tauhidnya itu antara lain berita beliau 70 ribu orang yang masuk surga dari umat beliau tanpa ada tanpa hisab tanpa melalui perhitungan amal langsung masuk surga melalui berbagai kesulitan di padang mahsyar. Tahukah Anda apa ciri-ciri orang ini? Yaitu mereka dikatakan oleh Nabi ciri-cirinya layak tahun tidak minta dikai wala yastarqun tidak minta diruqyah wala rabbihim yatawakkalun eh, wala yatatayyarun dan tidak mempercayai adanya tanda-tanda sial tidak mempercayai adanya hari-hari sial wa wa ala rabbihim yatawakkalun mereka itu bertawakal kepada Tuhan mereka ini orang yang sempurna tauhidnya tidak mempercayai tanda-tanda sial hanya meyakini bahwa kalau sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah walaupun belum ada tanda-tandanya ya pasti terjadi kalau sesuatu itu tidak ditakdirkan oleh Allah walaupun tandanya banyak ya nggak bakal terjadi kalau seseorang itu telah dilindungi oleh Allah maka tidak ada siapapun yang bisa menembus perlindungan Allah. Kalau seorang itu tidak dilindungi oleh Allah, maka nyamuk pun bisa mencelakakan dia. Semut pun bisa mencelakakan dia. Ya, karena itu dia tidak akan minta untuk dirukyah ya kalau dirukyah orang dalam keadaan dia tidak minta ya dia senang saja tapi untuk minta enggak enggak mau minta dirukyah enggak mau ini tanda-tanda kesempurnaan tauhid seorang dan dia tidak mau untuk dikai apa tidak minta untuk dikai kalau seandainya dia dikai oleh keluarganya dengan cara pengobatan Arab yaitu kai ini tadi pakai besi yang menganga yang merah karena panas ini dinyoskan ke urat yang sakit ini namanya kai. Ya kalau dia dikai ya apa boleh buat. Tapi minta enggak. Jadi orang ini tanda ketawasidannya yang sempurna dia betul-betul bertawakal kepada Allah. Dia tidak peduli dengan ancaman siapapun. Dia tidak peduli dengan gertakan siapapun. Yang penting tidak dimurkai oleh Allah. Dia sangat yakin dengan jaminan perlindungan dari Allah. Selama dia di jalan Allah. Dia sangat yakin bahwa tidak tidak akan terjadi musibah apapun terhadap dirinya kecuali apa yang Allah dikhawatirkan. Nah ini orang yang telah berhasil sempurna tauhidnya. Sehingga kalau menjalani agama selama itu dalilnya sudah jelas bok manusia mau bilang mau jerit apa sampai pedot lehernya silakan jerit Manusia mau ngomong apa silakan ngomong. Kau manusia mangan sego, aku juga manusia. Sama-sama makan nasi. Ya. Jadi kalau selama masih sama-sama manusia, maka dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kalau sama-sama manusia, kullu bani adam khata semua anak Adam itu bersalah wa khairul khata'ina tawwabun dan sebaik-baik orang yang banyak bersalah itu ialah yang banyak bertaubat kalau masih sama-sama menungso ya kau bisa salah aku juga bisa salah Omonganku bukan dalil pak Ya Sebagaimana omonganku juga bukan dalil Ya Karena itu Imam Malik rahimahullah menyatakan Kullu kalamin yukhadu wa yurad illa sahibu hadal qabr Semua omongan itu bisa diambil dan bisa ditolak nggak peduli omongan siapapun kecuali omongan penghuni kubur ini sambil dia mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sudah pasti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kepastian ilmiah, dengan sangat-sangat yang sahih, maka itu tidak bisa ditolak harus tunduk untuk diterima. Tapi kalau itu masih sebatas omongan manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus diperiksa lagi. Omongan ulama harus periksa lagi. Ya, jangan teriak-teriak oh kita nggak boleh tahasub madhab batuknya juga tahasub sama syekh nah ini nggak bener ini nah, lah batukmu kok tawa tahasub sama syekh nah, kalau saya tahasub sama yang lebih tinggi dari syekh yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam eh, Maliki nggak boleh tahasub. Padahal ah, iman imam besar nggak boleh taksub. Lah kalau sama syekh, wah ini ucapan syekh Robi ini, ini ucapan syekh Fulan dan wah harus nggak boleh harus diterima. Loh, sama Imam Syafi'i yang seribu kali lebih tinggi derajat ilmunya daripada Syekh Robi nggak boleh taksub Hah? jadi Syekh Robi adalah seorang alim dari ulama ahli sunnah wal jamaah Syekh Mukbil adalah seorang alim dari ulama ahli sunnah wal jamaah Syekh Al-Albani adalah seorang alim dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Syekh bin Bas adalah seorang alim dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka semua itu bisa diterima, bisa ditolak omongannya. Lu ini sudah disohihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya biar. Saya masih belum yakin kok pensohihan Syekh Al-Albani. Kalau orang belum yakin dengan pensohihan penilaian sohihnya tasheh dari Syekh Al Albani, masa iya terus bilang, wah oh, kalau gitu bukan ahli sunnah. Oh, oh. Itu namanya ngawur-wur itu namanya. Sudah ngawur-wur lagi. Ya. Kullu kalamin yukhadu wa yurad. Syekh Al Albani bisa di bisa salah Nah, bukan maksum. Demikian mestinya. Jadi tidak peduli dengan manusia kalau dia sudah yakin dengan dalil maka maka dia bertawakal kepada Allah sepenuhnya orang mau mau bilang apa silakan bilang sudah apa tanggung jawab masing-masing dengan omongannya nah, itu mestinya kalau orang yang tauhidnya sudah sudah gelondongan sudah bulat ya tapi kalau masih bulat separuh yang separuhnya benjol karena masih mempertimbangkan nanti apa katanya orang nanti apa katanya ustaz nanti apa katanya kok ya apa ini apa kamu yakin nggak itu benar dengan Al-Quran Sunnah kalau kamu belum yakin tanya dulu pastikan dulu kok ya apa katanya ya apa katanya kalau kamu belum yakin, jangan kamu berkata, jangan kamu berbuat, jangan kamu bersikap. Sebab berkata, berbuat, bersikap tanpa ilmu itu perbuatannya siapa? Orang Nasoro. Mereka itu dolin sesat karena apa? Berkata, berbuat tanpa ilmu. Jangan pula orang itu punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Ya saya tahu sungguhnya ini nggak benar. Tapi ya ya apa? Nanti apa saya ditinggal orang. Kalau orang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya itu menyerupai siapa? Yahudi. Abba abba al maghdubi alaihim yang dimurkai oleh Allah atas mereka. Jadi memang kalau orang itu telah berhasil menyempurnakan tauhidnya meliputi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, maka kepribadiannya pun tidak terpecah dia akan ulah tekad betul-betul bertawakal kepada Allah dalam setiap langkah-langkahnya. Tapi kalau orang itu masih tauhidnya terganggu, nah di situ dia akan terlihat bahwa kepribadiannya masih mincela-mincele, masih sulit untuk dipahami. Jadi kita diperintah untuk mengagungkan Allah dengan menyempurnakan tauhid. Maka kita harus berupaya menyempurnakan tauhid itu bukan hanya ilmu tauhid tok sudah tamat hal usul salata sudah tamat kasus subuhat sudah tamat kitab tauhid giliran pengamalan wajangan nanti saya ditahdir aduh mentah jadi tamat kitab-kitab itu apa gunanya kalau mentalnya mental kayak gitu? Ya. Jadi manusia itu baru akan terangkat kemuliaannya bila dia belajar ilmu dan beramal dengan ilmu itu. Wal amru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam amrun li ummatihi dan perintah kalau ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran itu otomatis juga perintah kepada umatnya. Ya, kalau di sini Allah memerintahkan nabinya untuk men meng mengagungkan Allah dengan mentauhidkannya ya, itu berarti juga perintah kepada segenap umatnya fakullu mukallafin ya, min alamil insi wal jinni maka semua orang yang mukallaf dari kalangan manusia dan jin bahwa makmurun bitauhidillahi azza wa jalla maka dia termasuk dari makmur yang diperintah untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla yaitu mengagungkan Allah dengan mentauhidkannya alladhi yatajalla fi tahqiqi tilkal anwa'it talakati walawasimiha yang tauhid itu betul-betul yatajalla tampak dalam tahqiq pelaksanaan tiga macam tauhid tersebut walawazimiha dan konsekuensi-konsekuensi daripada tauhid itu. Hah? Itu makna warabbaka fakabbir. Dan hendaknya engkau membesarkan mengagungkan Tuhanmu dengan mentauhidkannya. Kemudian wasiyabaka fatahir diterangkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ayat tahir a'malaka minasyirki yakni sucikanlah amalanmu dari syirik kama amarahu rabbuhu bitaharati sebagaimana Allah perintahkan beliau Tuhannya telah memerintahkan beliau untuk men, men, apa untuk bersuci biqauli wa thiyabaka fatahhir dalam firman-Nya yaitu dan sucikanlah pakaianmu qala al-muhallifu berkata apa pengarang yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahhir a'malaka minasyirki sucikanlah amalan-amalanmu dari syirik wa wa tafsiru haqqin penafsiran fiat dia itu ditafsirkan kepada pengertian ahmanak itu adalah penafsiran yang hak ghaira anna taharata dimana kalau toharoh itu kalimat toharoh kata toharoh tidak utliqat alal umumi hakada apabila di utliqat disebutkan dengan mutlak dengan tidak diberi batasan alal umumi dengan secara umum seperti ini bahwa tusmilut taharata ini maka ini mencakup taharotain dua macam taharoh dua macam kesucian yaitu apa at-taharatul hissiyatu wa taharatul ma'nawiyatu ialah kesucian, kebersihan secara hisiyah, secara materi dan pahala yang kedua ialah kesucian secara ma'nawi. Ya. Dalam hal ini makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Apa apa huruf syatrul iman. Bersuci itu dari najis adalah separuh daripada iman. Mengapa? Karena memang iman itu meliputi dua toharoh, yaitu bersuci dari najis Ya. Yang kedua, bersuci dari segala najis mahnawi. Itu Islam, itu iman. Maka siapa yang berhasil menjalankan toharoh kesucian dari najis hissi, najis secara materi, pada pakaiannya, pada badannya, pada tempat sholatnya, maka sungguh dia telah menjalankan separuh daripada iman. Yang separuhnya apa? Yang separuhnya lagi yaitu tohara ma'nawiyah. Ya, kesucian secara maknawi yaitu membersihkan hati dari syirik tidak uh, membersihkan amalan-amalan dari bid'ah membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati yaitu hasad kedengkian bagdo kemurkaan kemarahan pada sama saudaranya sama kaum ini, eh, kebersihan dari penyakit eh, al dendam uh, kepada sesama kaum mukminin. Nah, ini namanya apa? Najasat, kenajisan kenajisan dalam mana dalam artian maknawiyah secara maknawi. Jadi harus orang suci dari najis hissi dan suci dari najis maknawi ya maka eh, kalau disebutkan toharoh secara umum itu meliputi toharoh maknawiyah dan hissiyah wa taharatul maknawiyatu al muradu biha dan taharah secara maknawi yang dimaksud daripadanya ialah at huru yaitu bersuci min danasis syirki dari kotoran syirik syirik itu menjadi kotoran hati kotoran tauhid ya Nah, kotoran amal ini syirik. Binawaihi kabiruhu wa sahiruhu. Dengan apa? Dengan dua macam syirik. Bersih dari dua macam syirik. Syirik besar maupun syirik kecil kabiruhu wa wa wasairul bid'ah wal ma'asi dan juga bersih dari segenap bid'ah bid'ah bersih pula dari segenap maksiat-maksiat Iz anna syirka wal bid'ah wal ma'asi di mana perbuatan syirik, bid'ah dan kemaksiatan adalah qadaratun wa wasaqatun lil qulubi wal arwahi wal jawarihi. Perbuatan syirik, bid'ah dan ma'asi berbagai perbuatan maksiat adalah kodaro kotoran wasakoh juga maknanya kotoran terhadap hati wal arwah dan juga kotoran terhadap ruh wal jawarihi dan kotoran terhadap anggota badan perbuatan syirik bid'ah dan segala kemaksiatan. Walidalika tudriku manat du'ai al makturi walidalika tudraku dan dengan walida tudraku dan dengan inilah dikenali di apa dipahami mana doa yang telah diriwayatkan al maktur yang diriwayatkan fil istiqtahi dalam doa istiqtah ketika akan masuk sholat setelah takbiratul ihram setelah takbiratul ihram Allahu akbar doa istiqtah wa qala Nabi saw yaitu apa yang diucapkan oleh beliau dalam doa itu Allahumma نقني min khatayaya kama ينقى الثوب الابيض minat danas Ya Allah, نقني bersihkanlah aku min khatayaya dari segala kesalahan-kesalahanku kama yunakot taubul abyadu sebagaimana baju yang putih dibersihkan minat danas dari kotoran baju yang putih itu bersih dari kotoran kotoran yang sifatnya materi kotoran yang bisa di diraba atau dicapai oleh oleh panca indera tetapi kebersihan hati kebersihan jiwa dari berbagai pelanggaran-pelanggaran tersebut ini lebih penting. Semua itu meliputi kotoran-kotoran maknawi. Begitu Rasulullah berdoa minta dibersihkan dari dosa-dosa maksiat dari beda dari syirik Falkotoya Maka kesalahan-kesalahan itu Dosa-dosa itu Takunu kudratan wawasak wawashan Wadanasan Dosa-dosa itu menjadi kadaratan Bukan kudratan Kadaratan Menjadi kotoran Wawas, wawashan Dan berbagai polusi, wadanasan dan kenajisan yulawitul quluba yang meliputi hati yang mengotori hati makanya kalau orang itu hatinya kotor dengan syirik hatinya kotor dengan keter dia menjadi penakut karena hatinya sedang kotor. Tapi kalau orang itu bersih hatinya dari kotoran ini, dia menjadi orang yang bulat hatinya tidak gentar dengan gertakan siapapun atau tidak gentar tidak mundur dengan uh, ancaman apapun ya kemudian dikatakan bahwa kotoran-kotoran dosa itu meliputi hati, mengotori hati dan mengotori jiwa serta mengotori anggota badan. Jadinya anggota badan itu akhirnya hilang barokahnya. harumin hal insanu illa bifi'ri ta'ati. Dan tidak bisa seorang manusia bisa lepas, tidak bisa lepas dari kotoran-kotoran itu kecuali dengan mengerjakan ketaatan yaitu dengan taubat dari syirik taubat dari bid'ah, taubat dari maasi, taubat dari berbagai kemaksiatan-kemaksiatan eh, dengan mengerjakan amalan taat. Kama tushmilu taharatul hissiyatu sebagaimana juga meliputi taharah al-hissiyah allati amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi telah memerintahkan demikian wa umi wa umirat bi eh, allati umi bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi telah diperintah untuk melakukannya pensucian secara materi wa umi rabbi al ummatu dan umat ini juga diperintah untuk melakukan demikian pensucian itu pembersihan diri ha? bersih diri bersih lingkungan yaitu membersihkan diri dari syirik dari bid'ah dari maksiat-maksiat ya wa hiya taharatut taubi wa taharatul badani wa taharatul bukati, allati tuttaqadu musalla yaitu pembersihan baju dari najis, pembersihan badan dari najis, pembersihan al-buqah tempat tempat yang akan dijadikan sebagai tempat sholat. Wal ayatu milul maknaya ini dan ayat ini mengandungi dua makna tersebut makna pensucian materi dan pensucian maknawi watattajihu ilaihima dan perintah toharo pensucian itu ditujukan kepada kedua macam makna toharo tersebut li'anna tathira karena pensucian min danasi syirki dari kotoran syirik itu amrun matlubun bidarajatil ula adalah perkara yang dituntut kita menjalankannya dan ini merupakan derajat yang paling utama pembersihan diri dari syirik pembersihan diri dari bid'ah pembersihan diri dari berbagai kemaksiatan-kemaksiatan Wattahiru aidan minan najasati juga membersihkan diri dari berbagai benda najis wal hadati membersihkan diri dari hadat wa minal khaba'ihi dan juga membersihkan diri dari segala yang jelek membersihkan akhlaknya dari akhlak-akhlak yang bejat ya membersihkan lisannya dari sikap lisan pendusta atau uh, yang semakna dengan itu ala ikhtilafil eh, ala ikhtilafi anwa'iha dengan berbagai macam macamnya ini kata semua itu adalah perkara yang dituntut oleh syariat. Ya. Nah, kemudian kita kembali kepada keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Warujza fahjur dan arrij yaitu diterangkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa arrujzu al-asnamu arrujza di sini ialah patung-patung berhala-berhala wahjurha yani makna wahjurha yani makna fahjur itu ialah tarokaha meninggalkan berhala-berhala itu wa ahlaha dan meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala itu wal bara'atu minha wa ahliha dan berlepas diri dari berhala itu dan berlepas diri dari orang yang menyembah berhala tersebut berlepas diri dengan menyatakan bahwa perbuatan penyembahan berhala itu adalah perbuatan batil perbuatan sesat dan menyimpang dari agama Allah kita lihat keterangan Syekh Zain Al-Makhali Hafizahullah wa fassara al-muallif ar-rizza ar-rizza bil asnami dan di sini al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah telah menerangkan bahwa ar Allah menyebutkan war-rizza ini ditafsirkan bil asnam yaitu sebagai maknanya ialah berhala-berhala menjauhkan diri untuk dari berhala itu. Wa amara bihajriha Allah perintahkan untuk menjauhkan diri dari berhala itu. Id annahu la yatimmu tauhidu di mana tidak akan sempurna ketauhidan seseorang illa bijtinabi ibadatil asnami wal awthani kecuali dengan menjauhkan diri dari penyembahan kepada berhala dan kepada patung-patung. Allati kana ya'buduha kufaru Quraisy yang berhala-berhala itu disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Bal kufarul Arab qatibatan bahkan juga orang-orang kafir dari kalangan orang Arab kotibatan mayoritasnya kotibatan Quraisy Ma, mayoritasnya uh, orang Quraisy wa may ya'wi ilaiha wa ghairihim min makhluqatillahi ta'ala ala wajhil ardi qabla al-bi'tsatin nabawiyyati dan juga wa may ya'wi ilaiha orang-orang yang minta perlindungan kepada berhala-berhala itu dan lain-lainnya dari mereka dari kalangan makhluk makhluk Allah di muka bumi ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas orang dalam keadaan syirik, berbuat syirik. Illa man kana ala millati Ibrahim alaihissalam kecuali mereka yang di, masih tetap di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayabqa alaiha maka dia pun tetap berjalan di atas agama Nabi Ibrahim itu au baqaya min ahli kitab atau sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim dari kalangan ahli kitab walamma kana ihlanul bara'ati minasyirki wa ahlihi amrun matlubun maka ketika kenyataannya ihlan mengumumkan sikap baroah sikap antipati dari perbuatan syirik dan dari perbuatan orang yang berbuat syirik itu adalah merupakan amrun matlubun merupakan perkara yang memang dituntut. Ya, menyatakan antipati terhadap syirik dan terhadap orang yang berbuat syirik merupakan perkara yang dituntut idla yakian tutraka syirku di mana eh, idla yakfian tatruka syirka tidak cukup engkau meninggalkan syirik saja ini belum cukup walakin akan tetapi harus tambah yaitu apa tatruka syirka wa tatabarra minhu ay min amalihi engkau meninggalkan syirik dan engkau tatabarra berantipati dari perbuatan syirik wa tatabarra min ahlihi dan engkau harus juga antipati dari pelaku perbuatan syirik itu wa tu'linu lahumul bara'ata dan kau harus mengumumkan kepada mereka sikap antipatimu kepada syirik itu harus dengan dakwah jahriyah bukan syiriah terang-terangan antipatimu kepada syirik dan pelaku-pelaku syirik itu wa tuhlinu lahumul bara'ah dan kau umumkan kepada mereka sikap berlepas dirimu dari syirik dan ahli syirik wa aslun fil bara'ati minal ma'asi ala umumiha wa minal usati dan ini adalah merupakan pokok daripada sikap bara'ah sikap antipati dari perbuatan maksiat-maksiat secara keumumannya wa minal usati sawaan eh, wa minal usati dan juga berlepas diri dari perbuatan orang-orang ahli maksiat sawaan min ahli syirki sama saja yakni sudah termasuk dalam golongan kategori Ahli maksiat ialah ahli syirki orang yang berbuat syirik ini ahli maksiat namun maksiat yang dilakukan adalah maksiat yang kubro maksiat yang besar ya jadi antipati dari perbuatan maksiat meliputi antipati dari perbuatan yang paling maksiat yang paling besar yaitu perbuatan syirik aumin min ahlin nifaqi atau menyatakan antipati dari orang-orang munafik aumin min bid'ah atau antipati terhadap ahlil bid'ah aumin min ahlil min ahli kaba'irid atau antipati dari orang-orang yang berbuat kabair dunub dosa-dosa besar. Tatabarra'u minhum engkau berantipati dari mereka wal bara'atu min kulli syai'in bihasbihi dan sikap antipati berlepas diri dari segala sesuatu itu dengan kadar dari pelanggaran tersebut. Wa kullu syai'in yuqaddaru biqadari dan segala sesuatu itu yuqaddar diukur kadarnya <clears throat> dengan batas kadar yang ada padanya. Hah? Antipati terhadap bid'ah antipati terhadap pelaku bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara mungkar. Tidak ada bid'ah hasanah. Ahlul bid'ah yaitu orang yang menjalankan bid'ah itu dan memilih bid'ah daripada sunnah maka semua itu dengan kadarnya lihat bid'ahnya kalau bid'ahnya itu adalah bid'ah yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam ini namanya bid'ah mukaffirah ya disikapi dengan sebagai orang kafir kalau bid'ahnya itu masih belum mengeluarkan dia dari Islam nah ini disikapi uh, eh, dengan antipati kepada bid'ahnya tetapi masih sebagai muslimin kemudian diterangkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah walamma kana sya'nu tauhidi azimun maka ketika urusan tauhid ini perkara yang besar, id annahu miftahul jannati di mana tauhid itu kunci sorga wal asimu fid dunya dan juga dengan tauhid itu menjadi jaminan perlindungan di dunia. Perlindungan terhadap apa? Perlindungan terhadap lidani, terhadap har, apa? Terhadap darah. Tidak boleh darahnya dialirkan karena dia telah bertauhid. Wal Perlindungan terhadap pemilikan harta. Tidak boleh dirampas hartanya karena dia telah bertauhid. Wal ardi kehormatan Perlindungan terhadap kehormatan yaitu tidak boleh kehormatan orang yang telah bertauhid dilecehkan. Wa faraqa bainal muslimina wal kuffar dan tauhid ini pula yang membedakan antara kaum muslimin dari orang-orang kafir. Fal muwahidu maka orang yang bertauhid itu wal muslim adalah muslim wal musyriku syirkan akbarah wal kafiru sedangkan orang yang musyrik yang berbuat syirik dengan syirik besar maka dia itu adalah orang kafir ya walamma kana qawmu fi jahiliyatihim ketika kaum itu dalam keadaan di masa jahiliyahnya la ya'rifuna minal ibadati mereka tidak mengenal amalan ibadat illa ibadat al asnami wal autani kecuali hanya peribadatan kepada patung-patung dan berhala-berhala wattabarruki biha dan meminta mengharapkan barokah dari patung-patung itu waluju'i ilaiha dan berlindung kepada patung-patung itu ha fi halis syada'idi wal kurubi ghaliban dalam keadaan syada'id kegentingan wal kurub berbagai malapetaka, kesulitan-kesulitan hidup, galiban keumumannya. Mereka berlindung kepada berhala-berhala itu dalam kondisi demikian. Ifqat qad yukhlisuna lillahi fi ba'dhi syada'idi wal kurubi di mana kadang-kadang memang mereka mengikhlaskan untuk Allah di sebagian kegentingan dan kesulitan itu Kama fi qawlillahi ta'ala sebagaimana hal ini diberitakan oleh Allah taala. Fa'idha rakibu fil fulki apabila mereka mengarungi lautan naik perahu da'awullah mukhlisina laudina. mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama bagi Allah falamma jauh milal barri maka ketika Allah selamatkan mereka ke daratan Idahum yusrikun Akhirnya mereka pun kembali berbuat syirik Amma fi halir Adapun ketika mereka dalam keadaan senang Fa'innahum la yuqaddimuna wa la yuakhiruna maka mereka tidak akan mendahulukan satu rencana walayu akhirun dan tidak mau menunda satu rencana illa ba'da tamassuhi bi asnamihim wa autanihim kecuali setelah mengusap-ngusap berhala mereka patung-patung mereka sawaan kanat asjaran apakah patung itu dalam bentuk pohon au ahjaron atau dalam bentuk batu-batu au akhsyaban atau dalam bentuk kayu-kayu manhutatan yang diukir au syamsan ataukah dalam bentuk matahari au komaron atau dalam bentuk bulan au nahwa dalika minal mahbudati al batilati atau yang semisal itu dari perkara-perkara al-ma'duda al mabuda al-batila sesembahan sembahan yang batil allati kanat tu'badu min dunillah yang memang disembah selain Allah Hai qad zayyana syaitanu lahum di mana syaitan telah menghiasi mereka perbuatan mereka itu ibadatiha setan menghiasi menampakkan keindahan peribadatan mereka kepada selain Allah itu ha? kama qala Allah azza wa jalla sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah azza wa jalla man zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون Dikatakan tidak akan kau perhatikan keadaan orang yang telah dihiasi amalannya oleh syaitan sampai akhirnya dia melihat amalannya itu baik padahal amalan yang jahat maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya maka janganlah engkau hai Muhammad SAW merusakkan jiwamu dengan